anta ma'al akwan. Engkau akan dengan semesta. Engkau dengan dunia. Engkau dengan makhluk. Malam tashhad al-mukawwin. Kalau engkau belum bisa menyaksikan al-mukawwin Allah. Menyaksikan maksudnya melihat Allah. Belum melihat Allah. Melihat di sini dan melihat dengan hati, dengan keyakinan yang dengan keyakinan di dalam hati nanti akan menjadikan diterjemahkan oleh anggota tubuh kita sehingga apa yang kita lakukan ini menerjemahkan hati kita yang melihat Allah kenal Allah sebab Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita di dunia Allah tidak bisa lihat di dunia ada pun dilihat oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj hilaf di antara para ulama ini pembahasan lain jadi kita melihat dengan hati keyakinan yang tidak melihat Allah maka akan yang yang dengan dunia tidak akan melihat Allah Wa syahid tahu jika engkau sudah melihat Allah kanatil akwan numa'ak maka dunia ini akan bersamamu semesta akan bersamamu ini lagi-lagi pendidikan dari Ibn Atta'il As-Sakandari agar kita sadar bahwasanya dunia ini adalah penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang melihat dunia karena dunia maka lihat tidak akan terlihat Allah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sebaliknya. Jika orang itu melihat Allah. Dia dengan Allah. Menjadi orang yang selalu bersama Allah. Dengan Allah. Seperti disebutkan dalam hadis Hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyeru. Tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Yang menyakiti para kekasihku ngajak perang denganku. mata qarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi daripada melakukan kewajiban dulu. Jadi mula-mula orang menjalankan kewajiban kepada Allah. Ternyata lah kewajiban ini sifatnya mananya luas sekali. Berusaha melakukan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wabazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi dan hambaku itu terus meningkatkan, tidak hanya yang fardu saja, sudah meningkat kepada kesunahan-kesunahan hatta hibbahu sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Wa idha ahbabtuhu kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu ladhi yasma'u biha. Wabasarahu ladhi yubsiru biha. Kalau sudah aku mencintai seorang hamba, Bagaimana seorang hamba dicintai Allah? Karena dia terlalu mendekatkan kepada Allah dengan kewajiban, dengan kesunahan. Jadi berusaha terus dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Ya. Terus berusaha dengan Allah sampai atau hibbahu sampai aku mencintainya wa idza ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi matanya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, akan menjadi tangannya untuk mukul, wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Wa idza sa'alani la Kalau minta kepadaku akan aku kasih. Wa la in ista'adani la Kalau minta perlindungan kepadaku niscaya aku beri perlindungan. Jadi lihat bagaimana seorang yang mendekat selalu dengan Allah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia melihat Allah dengan hatinya sehingga apa? Menjadikan gerak-geriknya itu hendaknya dengan Allah menjalankan kewajiban. Dan ini bukan hanya urusan sujud, sholat, rukuk, bukan. Banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi selalu menghubungkan pekerjaannya dengan Allah. Inilah orang yang bertakwa. Orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya. Maksudnya ini bukan Allah menjadi telinga kita. ini Allah bukan. Allah tasbih haram. Dan syirik. Akan tapi lihat telinga kita, telinga kita dijaga oleh Allah. Mata kita akan dijaga oleh Allah susah melihat yang haram. Ya. Susah melihat yang haram. Susah dengar yang haram. Ya. Susah kaki melangkah kepada yang haram. Susah tangan untuk melakukan yang haram. Susah. Makanya bersyukurlah. Dan cek rasakan diri kita sendiri. Jika anda adalah seorang hamba yang susah melakukan kemaksiatan, tanda Allah mencintai anda.